Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah lagi dan lagi kita bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat begitu besar kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat rezeki dan tentu saja nikmat iman dan nikmat Islam hingga hari ini alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa sama-sama belajar mengkaji kitab asy Asyama'il Al-Muhammadiyah. Terakhir kita membahas tentang sifat celak Rasulullah SAW. Dan kalau tidak salah hadis yang ke-54 ini belum dibacakan. Tapi kita bacakan sedikit. Jadi hadis yang ke-54, haddatsana Ibrahim bin al Mustamir Al-Basri, haddatsana Abu Asimin an Utsman bin Abdul Malik At-Salimin Al Ibni Umar radhiyallahu anhu baqala Qala Rasulullah SAW berkata Rasulullah SAW, Alaikum bil ismidi. Hendaknya kalian menggunakan ismid sholat Ismid. Fa'innahu yajlul BASORO, wa yunbitu sya'ro. Karena sesungguhnya ismid itu menguatkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Jadi penggunaan ismid ini sunnah bagi laki-laki jika di luar rumah tentu dengan tanpa berlebihan kesunahannya lebih ditekankan kalau sebelum tidur. Okay. Tapi untuk perempuan kesunahannya ditekankan untuk sebelum tidur, tapi kalau di siang hari tidak di hadapan laki-laki asing tidak karena bisa menimbulkan fitnah. Sekarang uh, hadis uh, yang ke-55. Ya, bab ke-8. Babu maja fi libasi Rasulullah SAW. Bab tentang riwayat-riwayat berkenaan dengan pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Type. وفيه سبعة عشر hadisan. Ya, di dalam bab ini ada 17 hadis. Ini hadis yang ke-55. Wabihi ilaihi eh, wabi isnadi ila al-imam at-tirmizi rahimahullah. Qala musannifu rahimahullah. haddatsana Muhammad bin Muhammad الرازي حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن الكباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص qamis Hadis ini sanadnya Hasan menurut Muhakik diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan beliau nomor 4025, 4026 dan oleh Al-Imam at di Jami beliau nomor 1762, 1763 dan 1764 telah menceritakan pada kami Muhammad ibnu Hubaid Ar-Razi telah menceritakan pada kami Al-Fadl ibnu Musa dan Abu Tumailah dan Zaid ibni Hubab dari Abdul Mu'min ibni Khalidin dari Abdullah ibni Buraidah daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha ia berkata karena ahabat siabi sesungguhnya pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW ila Rasulullah SAW al-komis adalah komis Qawluhu al-qamis ismun lima yulbasu minal mikhyat lahu ya uh, apa komis itu sebetulnya nama bagi sesuatu yang dipakai ya yang dijahit gitu ya Taib yang dijahit dan memiliki kerah gitu Taib nama bagi suatu pakaian sesuatu yang dipakai ke tubuh itu yang modelnya model yang dijahit ya kemudian memiliki kerah dan <clears throat> meliputi badan ya Kenapa disebut uh, pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Karena apa? Li'anahu amkan pisatri minarida wal izar. Baik. Karena komis itu ya kalau di kita bisa diartikan gamis gitu bisa ya karena gamis itu lebih memungkinkan untuk menutup tubuh daripada rida selendang wal izar dan dan izar e, sarung begitu ya Sebab apa? al zaini yang yahtajani kathiron ila robti. Sebab kalau selendang dan eh, sarung ini biasanya butuh sesuatu untuk mengikatkan mereka. Gitu. Baik. Berbeda dengan komis, ya. baju yang dijahit memiliki kerah ini ya. Toib yang kita kenal sebagai gamis dan sejenisnya itu tidak perlu yang namanya uh, tali atau sesuatu yang mengikat begitu Itu hikmahnya. Kemudian kita lihat di syarah Syama'il. Bismillah. Jadi hadis yang ke-55 kalau di Al-Mawahib hadis yang ke-54. Dan nah, di sini dikatakan qauluhu kana ahabat siyabi ila Rasulullah SAW al-qamis. Ya. Wal qamisu ismun lima yulbasu ya Taib, ya itu ya. Uh, Yulbasu tahta siap. Jadi komisi itu adalah nama bagi sesuatu yang dipakai ya. Dan ia digunakan tahta siap. Dan Komis ini digunakan di bawah pakaian-pakaian, maksudnya pakaian-pakaian ya, di bawah selendang, di bawah sorban dan lain-lain ya. Taib. Hmm, apa bisa juga apa e, di bawah sarung ya. Taib. Wa inna makana ahabba ilaihi sallallahu li'annahu astar lil badan min ghairihi. Ya. Jadi eh, komis ini ya atau bisa juga di dalam bahasa kita gamis itu adalah pakaian yang eh, paling disukai digemari oleh Rasulullah SAW karena pakaian jenis itu lebih menutupi badan daripada yang selainnya itu daripada rida selendang gitu ya daripada izar sarung dan lain-lain. Baik. Kullama kana lil badani astar ya. Ya, setiap kali untuk badan itu lebih menutupi, maka itu lebih disukai oleh Rasulullah SAW. Karena menutup aurat ini adalah bagian dari bagian dari kewajiban uh, kita sebagai muslim gitu ya. Jadi perkara eh, perkara-perkara yang bisa menutupi aurat dengan lebih baik maka itu yang uh, seharusnya lebih kita uh, cintai dan kita sukai. Wali'annahu akhaffu alal badan karena pakaian jenis itu juga lebih ringan ya, lebih simpel begitu. <clears throat> Wala bisuhu aqallu takabburan min labisi ghairihi. Ya dan orang yang menggunakan gamis itu pakaian yang sederhana tapi sangat praktis dan e, tidak ribet itu kemungkinan untuk takaburnya itu sangat kecil gitu ya, dibandingkan kalau menggunakan pakaian jenis yang lain. Baik. Itu maksud dari hadis ini. Tamam. Jadi kita kembali lagi ke pekan ya. Jadi itu hadis yang ke-55. Sekarang hadis yang 56 wa bihi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujrin hadatsana Al-Fadl ibn Musa an Abdul Mu'min ibn Khalidin an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabbat siyabi ila Rasulillah sallam al-qamis telah menceritakan pada kami Ali bin Hujrin telah menceritakan pada kami Al-Fadl ibn Musa daripada Abdul Mu'min ibn Khalid dari Abdullah ibnu Buraidasa dari Ummi Salamah radhiyallahu anha ia berkata dahulu sungguhnya pakaian yang disukai oleh Rasulullah SAW itu adalah al-komis jenis gamis. Ya. Itu jenis pakaian yang memiliki kerah itu ya. <clears throat> yang dijahit begitu ya yang meliputi badan. Baik, Ini hadis yang ke-56 hampir sama dengan hadis yang ke-55. Baik. Sekarang hadis yang ke-57 wabihi ilaihi haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi qala haddatsana Abu Tumailah an Abi Mu'min ibn Khalidin an Abdullah ibn Buraidah an ummihi an ummi Salamata radhiyallahu anha qalat karena ahabba thiyabi ila Rasulullah SAW yalbasuhul komis. Telah menceritakan kepada kami Ziyad Ibn Ayub Al-Baghdadi. Telah menceritakan kepada kami Tumailah daripada Abdul Mukmin Ibn Khalid. Daripada Abdullah Ibn Buraidah. Daripada ibunya, daripada Ummi Salamah radhiyallahu anha ia berkata dahulu pakaian yang disukai oleh Rasulullah SAW itu adalah jenis gamis. <clears throat> Qala Abu Isa berkata Abu Isa yaitu Al-Imam At-Tirmizi penyusun kitab ini. Hakadha qala Ziyad Ibnu Ayub Begitulah yang dikatakan oleh Ziyad Ibnu Ayub fi hadis di hadis beliau dari siapa? An Abdullah Ibni Buraidah. Dari Abdullah bin Buraidah. An ummihi dari ibunya. An ummi salamata. Dari ummu salamah. Wahakadha rawa ghairu wahidin. Dan begitulah telah meriwayatkan lebih dari satu orang an Abi Tumailah daripada Abi Tumailah misla riwayati Ziyad ibni Ayub seperti riwayatnya Ziyad ibni Ayub wa Abu ta dan Abu Tumailah itu siapa Yazid ya fi hadal hadis di dalam hadis ini an ummihi dari ibu beliau wa huwa al dan itu adalah yang paling sahih ya <clears throat> Nah, itu jadi berkenaan dengan riwayat ini. Sekarang kita lanjut ke <clears throat> hadis yang ke-58. Jadi hadis yang 55 sampai 57 ini hampir mirip ya. E, eh, Musonif e, eh, mendapatkan sanad itu dari yang pertama hadis ke-55 Muhammad Ibnu Humaid Ar-Razi ya madarnya dari Abu Tumailah dan Zaid ibnu Hubab. Hmm. Dari Abdullah bin Buraidah begitu. Kemudian dari Ali bin Hujrin itu juga bertemu di Abdullah bin Buraidah dari Umi Salam. Dari Ziyad ibnu Ayub dari Abdullah bin Buraidah bedanya yang Ziyad ibn Ayub ini uh, Abdullah bin Buraidah mendapatkan hadis ini dari ibu beliau, ya, tidak dari Ummu Salam. Tapi berkenaan dengan sanad ini nanti akan kita bicarakan di lain kesempatan. Sekarang hadis yang ke-58 eh, wabihi ilaihi qala hadatsana Abdullah ibn Muhammad ibn al-Hajjaj حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة الأقيلي عن شهر بن هشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغي gitu ya Baik. Jadi hadis yang ke-58 ini uh, berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Muhammad al-Hajjaj telah menceritakan kepada kami Muaz ibnu Hisham telah menceritakan padaku Abi ayahku dari Budail yakni maksudnya adalah ibnu Maisarah al-Ukaili al-Ukaili daripada Syahar ibni Hawshab daripada Asma binti Yazid ya daripada Asma binti Yazid ia berkata nah kita lihat nih eh, di Mawahib ala dunia Iya, kita lihat di sini agar lebih jelas. Bismillah. Iya. ya. Qauluhu kana kumu komisi Rasulullah SAW ila akhiri. Karena kumu ya di Rasulullah eh, SAW. Ya. Uh, ila rusgi. Kita lihat di sini ya. Jadi di hadis ini disebutkan bahwasanya kumu komisi Rasulullah SAW bahwasanya lengan eh, atau tangan baju Rasulullah SAW itu ila rusgi ya Taib lengan atau tangan baju daripada gamis Rasulullah SAW itu adalah ila rusgi ya Qauluhu ila rusgi ar-rusgu wa rusgu lugatan wa huwa uh, apa dan maksud rusgu itu adalah uh, penghalang ya pemisah antara e, kaf dan zero ya gitu jadi e, e, apa yang disebut gue itu adalah di antara e, telapak tangan dan e, aziro gitu ya aziro itu adalah lengan begitu ya zero itu uh, apa di bagian ya, lengan itu ya sampai siku itu ya yeah. dan juga dikatakan baina sa'id wal kaf wasak wal kodam ya yeah. juga dikatakan antara sa'id wal kaf ya tadi ya lengan itu ya. <clears throat> tulang yang ada di di bagian lengan sampai uh, calf ya. itu artinya adalah telapak tangan. Baik. Wasak wal kodam atau sak sak itu betis ya. Dan kodam kodam itu artinya adalah telapak kaki ya jadi itu uh, lengan baju Rasulullah SAW sampai ini sampai telapak tangan begitu ya panjang gitu tangan pan panjang Toib. bahkan di sini dikatakan ya lengan tangan dan telapak tangan gitu ya sampai situ juga termasuk betis dan telapak kaki jadi panjang gitu. ya gamisnya pan panjang Taib. Di sini dikatakan wa qawluhu di Mawahib dunia. <coughs> Taib ila rusgi bidommir mirro dengan uh, eh, ro yang berharokat domah, Tamam. Dengan ro yang berharokat domah Wasukuni sin. Dan uh, sin yang berharokat sukun. Awi sod atau sod ya. Jadi arus gi atau arus gi dengan sod ya. Ada dua versi. Kedua-duanya boleh. Gitu ya. Jadi ada dua versi, kedua-duanya boleh. Taib. Summa mu ajamah ya, semua kemudian go yang ada titiknya. Wahwa mafsil itu adalah uh, mafsil ya batas ma bainal kafi wasaid minal insan. Gitu ya, antara uh, telapak tangan dan lengan daripada manusia. Wa hikmatu kaunihi ila rusgi annahu eh, dan hikmah kenapa hanya sampai rus ya rus itu ya uh, istilahnya pakaian bajunya kenapa sampai panjangnya itu di bagian lengannya itu hanya sampai telapak tangan. Ya. Kenapa? Hanya sampai pergelangan tangan atau kaki tadi ya. Kenapa? Innahu annahu in jawazal yada mana ala bisahu al harokati wal batsh. Karena apa? Karena kalau melampaui daripada telapak tangan sampai tangannya tertutup, maka itu akan menghalangi orang yang memakainya daripada efektivitas gerak. Ya, dan batch dan activity, activity apa kecepatan dalam mengerjakan sesuatu gitu ya efektivitas dari uh, apa bergerak ya dan mengerjakan sesuatu atau meraih sesuatu itu gitu ya bayangkan ya kalau bajunya itu panjang sampai tangan itu jadi Rasulullah SAW itu bajunya hanya sampai ya kira-kira pergelangan tangan itu itu maksudnya wa in qasura anir rusgi ta'azza as-sa'ida biburuzhi lil hari wal bar. Nah, kalau pendek ya, kalau lengan pendek begitu. Jadi kan kenapa harus lengan panjang sampai uh, ke bagian pergelangan tangan ya? Kebayangkan kalau lengan panjang itu ya? Gitu. Sekarang bagaimana kalau lengan pendek? Nah, kalau lengan pendek itu bisa-bisa bagian lengan ya bagian yang terbuka itu ya bagian lengan itu akan eh, terganggu dengan panas dan dingin gitu. Ya kan kalau kita pakai lengan pendek itu kalau panas kena panas, kalau dingin ya dingin, kedinginan. Maka kalau panjang sampai pergelangan tangan itu <clears throat> lebih eh, aman dan lebih nyaman. Ya fakana ja'luhu ila rusgi wasapon. Jadi eh, apa Rasulullah SAW menjadikan lengan pakaian itu dengan eh, wasapon, ya, tidak berlebih-lebihannya, baik, tidak pendek dan tidak tidak panjang melebihi tangan itu. Jadi pertengahan dan khairul umuri awsatuha. Ya Allah ya dan sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan begitu jadi itu berkenaan dengan pakaian Rasulullah SAW ya hadis yang ke 58 ini 58 hadis yang ke 58 ini hadis yang di sini dikatakan Hasan ya hadis Hasan insya Allah oleh muhakkik Nah, sekarang hadis yang ke-59. Wabihi ilaihi qala haddatsana Abu Ammar Al-Husain Ibnu Hurais qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Zuhair an Urwa bin Abdullah ibn Kushair an Muawiyah bin Qurrah an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah ya linubayi'ahu wa inna qamisahu la mutlaqun au qala zirrun komisihi mutlakun. qala fa adkhaltu yadi fi jaybi komisihi masastul khatama <clears throat> ini hadis yang terakhir mungkin ya telah menceritakan pada kami kata Sonif Abu Ammar Al Husain ibnu Huraiz telah menceritakan pada kami Abu Nuaim telah menceritakan pada kami Zuhair daripada Urwah ibni Abdullah ibni Kusyair daripada Muawiyah ibni Qurrah daripada ayah beliau ia berkata aku mendatangi Rasulullah SAW di Rohtin ya <clears throat> fi Rohtin min Muzainah jadi kauluhu uh, eh, Rohtun rohtur rojul, kaumuhu wa tuh, Jadi maksud rohtur itu adalah kumpulan ya. Kawanan. Ya. Taib. Jadi rohtur ini adalah sekumpulan laki-laki. Katanya. Nanti. Tapi yang jelas ini maksudnya adalah kawanan atau kumpulan kelompok ya. Min mujainah daripada sekumpulan uh, orang daripada Huzainah. Ya. Linubayahu agar kami membayat beliau. Baik. Kata siapa ini? Kata ayah daripada Muawiyah bin Qurrah. Baik. Kita lihat di Mawahib Ladunia. dunia ya daripada ayahnya yaitu Qurrah ibni Iyas ibni Hilal ya e, jadi hadis yang ke 59 ini dikatakan dari ayahnya siapa dari dari Muawiyah ibnu Qurrah dari Qurrah ibni Iyas ya ibni Hilal merupakan seorang sahabat Ya. Jadi ada itu Rasulullah SAW di rohtin. Aku mendatangi Rasulullah SAW di uh, apa ma'a rohtin ya. Gitu. Jadi fi di sini maksudnya adalah ma'a bersama dengan sekawanan orang. Begitu. Berkawa, bersama dengan sekelompok orang. <clears throat> Min Muzainah. Dari Muzainah. Ya. Bitasgir, Muzainah qabilatun min Mudor. Ya, nama suku daripada Bani Mudor gitu. Muzainah. Uh, eh, linubayahu untuk membayat beliau. Taib. Uh, atau linubayahu adalah Islam. Ya. ya untuk maksudnya bayat syahadat ya. Masuk is Islam. Baik. Wa inna komisahu lakun. Wa inna komisahu lakun. Ay al-hal. Anna komisahu maksudnya adalah uh, pakaian beliau, gamis beliau gitu ya. Taib. Jadi pakaian beliau itu uh, gairu mazrur ya. Tidak ada kancingnya begitu. Jadi <clears throat> pakaian gamis sebagaimana bayangan kita ya langsung itu. <coughs> ya uh, yang tanpa kanj kancing gitu kalau di Mesir memang atau di Timur Tengah itu kita bisa melihat ada jenis gamis yang tidak memiliki kancing eh, tapi ini apa bagian lehernya itu jadi ini jadi terbuka begitu jadi ya tidak pakai kancing begitu ya. kerahnya itu gitu Sohib. ya jadi bagian itu akan ah, ada yang kerah dan ada yang tidak berkerah gitu nah ini tidak berkerah begitu dan itu adalah jenis pakaian yang sering digunakan oleh Rasulullah SAW ya uh, eh, qala ziru komisihi mutlak <coughs> ini syak daripada Syekh Tirmizi, gurunya Tirmizi yaitu Abu Ammar. Ya. Wakola ba'du syurah dan sebagian uh, eh, orang -orang yang mensyarah Syama'il ini maksudnya adalah Syak itu dari Muawiyah. Daripada anaknya Kurwah itu. Taib. Jadi intinya adalah bahwa pakaian Rasulullah SAW itu jenis gamis yang apa tidak memiliki kancing ya yang modelnya itu tidak berkerah itu, ya yang itu kalau di Saudi itu banyak itu model-model begitu ya. Taib. Atau di Mesir juga banyak gitu. Kalau di Mesir itu model uh, gamis soidi istilahnya itu. Gamis-gamis kampung gitu, begitu. Ya. Itu uh, seperti itu gitu, modelnya. Qauluhu tu yadi fi jaybi komisihi. Ya. Coba kita lihat di ini matan. Uh, gitu ya. Kola kemudian dia berkata Qais uh, eh, Kuroh ya. kuroh ibnu Yasin ya. Fadhol ya ya di jaibi komisihi. Maka aku masukkan tanganku ke jaib. Jadi jaib itu sebetulnya dalam bahasa Quraisy ya, jaib itu maksudnya adalah uh, kerah leher ya Ya. Uh, jadi jaib itu adalah telah cerah leher. Ya. Dan dalam Quran wal yadribna bikumurihinna ala juyubihinna. Ya. Hendaknya para perempuan itu mereka uh, menguraikan humurihina ya bihumurihina eh, humur itu artinya adalah kerudung-kerudung mereka ya ala juyu bihinna ya. Di atas jaib-jaib mereka ya. Jaib di sini maksudnya adalah kerah leher. Tapi kalau kita lihat di kamus, jaib itu kantong. Ya. Jaib itu kan kantong. Padahal sebetulnya di dalam bahasa Quran maupun dalam bahasa hadis, jaib itu maksudnya adalah e, kerah leher. Ya. Makanya kalau di kita nih, jangan melihat e, kamus ya semata-mata tapi harus melihat syarah penjelasan gitu. Karena bisa jadi apa yang di kamus itu berbeda dengan apa yang ada di dalam uh, Quran maupun hadis ya. Jadi jaib itu dalam Quran maupun hadis itu maksudnya adalah kerah leher. Ya. Nah, itu kan perintah uh, di dalam Al-Qur'an terhadap perempuan nabi bikumurihinna ala juyubihinna. Hendaknya mereka menjulurkan kerudung-kerudung mereka itu di atas kerah-kerah baju mereka. Sebab apa? Sebab pada masa jahiliyah para perempuan itu kadangkala menggunakan baju ya. Mohon maaf bagian uh, atas badan itu ya, di bawah leher itu itu terbuka. Bahkan mungkin nampak uh, mohon maaf uh, belahan dadanya. Karena itu Eh, Allah Taala memerintahkan untuk menggunakan kerudung yang menutup bagian dada begitu ya. Jadi juyub itu adalah jaib, jaib itu adalah kerah, kerah leher itu harus ditutup ya. Jaib termasuk bagian dadanya ya. Karena itu uh, penting bagi kita juga para muslimah ya, untuk mengingatkan untuk mengingatkan muslimah yang lain Eh, para ikhwan juga tentu mengingatkan istri-istrinya dan anak-anak perempuannya serta saudari-saudarinya untuk menggunakan kerudung dengan baik dan benar, menutupi bagian dada. Jadi kata Kuroh ibni Iyas, aku memasukkan tanganku ke bagian kerah uh, gamis beliau, salam. tul khotam, maka aku menyentuh bagian khotam bagian tanda kenabian itu ya. Nah ini berarti menunjukkan bahwa maksudnya adalah kerah leher ya. Jadi di bagian kerah leher ya dimasukkan tangan itu, kemudian eh, di bagian punggung beliau ada tanda nubuah kenabian dipegang oleh Faiz ibni uh, eh, Kurroh ibni Yas. Dan hadis ini hadis sahih gitu ya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 4082 dan Ibnu Majah nomor 3578. Itu ya. Jadi itu uh, apa pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya masih tentang pakaian Rasulullah SAW. Ya. Jadi kesimpulannya Rasulullah SAW itu menggunakan gamis lengan panjang, toyib, yang panjang itu sampai pergelangan tangan. Kemudian eh, jenisnya itu jenis yang tidak berkerah, yang kalau di Saudi atau di Mesir itu adalah jenis eh, pakaian ini apa Saidi ya, pakaian eh, pedalaman itu, gitu. bukan yang eh, apa kekinian yang pakai kerah itu. Baik dan itu pakaian disukai oleh Rasulullah SAW karena apa? Karena itu lebih menutup daripada rida, selendang atau izar ya, sarung. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan sikran dan tohur majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma rabbi wa bihamdika. Ashadu ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.